Jadi semua yang kita lakukan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasannya judulnya temanya Bu ya? Ini, masalah mm, apa yang akan ditanyakan nanti? Apa yang akan terjadi atau kejadian yang, yang akan ditanyakan di omel Hisab itu ya? Baik. Artinya di dalam kita menjalani hidup nanti agar tahu bahwasanya ini bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik subhanallah. Baik sahabatku, tema kita kali ini adalah pertanyaan yang akan dipertanyakan kelak atau dipertanggungjawabkan oleh kita di omel Hisab ya sahabat ya. Dan tentunya Allah tidak akan pertanyakan kecuali memang itu ada pada kita atau Allah berikan pada kita saat ini di dunia. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelumnya Umi akan akan menyampaikan terima kasih terlebih dahulu ya. Kami menyampaikan terima kasih kepada radio-radio sudah merilai acara ini, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi, Sumedang dan radio streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,5 103,8 FM Bahuato Gorontalo dan Big Radio Ku 104,7 FM Batam dan juga Radio Kuba Radio Q Bandung ya. Baik sahabatku dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan ya uh, kepada kami kami ucapkan terima kasih karena Anda telah ikut menyebar, menyebarkan dakwah ini. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa menggunakan empat media komunikasi kami, bisa di via telepon kami di 0231 336 7538 atau Anda bisa di melalui via SMS kami di 081 321 461079 atau Anda bisa menggunakan FB radioku dan juga Yahoo Messenger radioku sahabat ya. Baik uh, Bu ya, silahkan kami persilahkan, Umi persilahkan untuk memberikan mukadimah kepada kita semua. Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kemuliaan karena pengajian adalah acara mulia, kajian-kajian keagamaan. Semoga ini mukadimah kemuliaan kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang akan kami hadirkan pada saat ini adalah setelah kemarin kita berbicara tentang hisab, bahwasanya hisab itu hak. Ada penerinciannya kayak apa jangan tanya sudah. Yang jelas ada nanti hisab itu, penghitungan amal di sana. Dan semua akan ditanya. Dan yang dipertanyakan itu adalah yang pertama adalah amal kita. Apa yang kita lakukan nanti di dunia. Allah SWT menyebutkan فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ amma كَانُوا يَعْمَلُونَ Akan kami sungguh-sungguh akan kami pertanyakan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, bertanya kepada kita apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dalam keadaan akal kita sadar. Akal kita ada, akan ditanya semuanya, Masya Allah. Berapa, apa yang kita lakukan? Sehari saja lihat. Sehari saja yang kita lakukan kalau ditanya bagaimana. Lidah yang kita ucapkan, kemudian uh, yang kita dengar, yang kita lihat. Semua yang kita lakukan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Kemudian di situ mencakup uh, apa tuh eh, amal-amal yang sifatnya tidak langsung misalnya dia menanamkan satu kejahatan kepada orang itu juga amalnya kalau kemarin disebutkan wala tasiru waziratun uzra orang tidak akan membawa dosanya orang lain akan tapi jika orang tersebut telah menanamkan benih dosa untuk orang lain sehingga orang terus orang tersebut terus melakukan dosa tersebut, maka orang yang pertama tadi akan dapatkan terus dan akan ditanyakan Allah SWT. Kemudian yang kedua akan ditanyakan adalah nikmat Allah. Subhanallah. Tumalatus alunna yawma idzin anin naim. Sungguh akan ditanya kalian nanti di hari hisab itu tentang apa? Tentang nikmat yang telah Allah berikan. Insyaallah. Dan nikmat yang tidak disyukuri akan menjadi malapetaka. Yang semula nikmat akan menjadi niqmah. Yang semua menjadi rahmat akan menjadi bencana. Dan nikmat itu termasuk kesehatan. Kesehatan. Diberi air. Subhanallah, kita itu saat subhanallah. Kalau kita menghitung nikmat betul-betul tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Maka berusahalah kita terus untuk terus meningkatkan syukur kita. Hmm. Agar di saat kita ditanya nanti, kita bisa menjawab karena kita telah mensyukuri. Dan makna syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah, ridhoi. Ya. Apa nikmat? Kadang kita menyebut kalau ditanya apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita, kita spontan menjawabkan apa. Terlalu banyaknya nikmat tersebut. Ya. Mata kita, hidung kita, lidah kita, semuanya kenikmatan-kenikmatan. Belum yang di luar kita. Rumah kita, mobil kita. Semua itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jadikanlah jawaban kita nanti adalah indah. Dan kita pede, berani bertanya. Men menjawab. Berani menjawab. Misalnya, mobil kau gunakan untuk apa? Dengan spontan kita menjawab, untuk pengajian, untuk menolong orang. Alangkah indahnya. Rumah kau gunakan untuk apa? Untuk majelis ilmu di rumahku. Untuk mendidik anak-anakku yang baik. Allah. Indah sekali. Dan semua itu akan nyaman. Dan dia menjawab tidak akan merasa takut hamba seperti itu. Yep. Iya. Maka saat ini ayo kita me, me, me, me, me, menyiapkan jawaban oleh saat ini. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, ayo kita syukuri, kita gunakan untuk yang Allah ridhoi. Dan ingat, semuanya bakal ditanya. HP yang kita pegang pun akan ditanya. Kau gunakan untuk apa HP itu? Laptop akan ditanya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Swt. Maka jika kita tidak benar-benar hati-hati, tidak menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk Allah, maka di saat ditanya kita pun bingung tidak bisa menjawab dan itu adalah bencana saat itu. Ya, artinya semakin banyak yang Allah berikan maka semakin banyak oh iya, pertanyaan oh, banyak yang ditanyakan, ya. Kalau seandainya uh, apa namanya kita ditanya di dunia masih bisa untuk berbekal, mungkin kita bisa minta maaf saat itu, saat di dunia. Tapi di saat nanti di akhirat tidak. Selagi terbukti kendaraan kita, mobil kita, kita gunakan untuk yang haram, maka kalau kita ditanya, na'udzubillah, kalau orang itu ditanya, dia akan menjawab, dan itu akan hukuman dari Allah, ada hukumannya. Semuanya, dan tidak ada yang tertinggal. Semuanya. Dan jangan meremehkan apapun. Siapapun, ya, yang mendapatkan karunia dari Allah, kemudian menggunakan karunia tersebut untuk yang Allah murkai, maka sungguh itu akan membebankan, membebani dia nanti di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ditanyakan lagi lihat. Sama sebetulnya ini karunia juga, hanya dirinci lebih tegas lagi misalnya apa? Inna sam awal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita. Waduh, dosa-dosa gede dari sini semuanya. Pandangan kita, hati kita. Hati yang tidak dijaga Allah. Hati yang kotor sehingga berpikiran yang kotor. Lalu masuk kepada dosa gede coba dosa gede manapun dari tiga ini kalau kita perhatikan hmm. dosa gede semuanya berangkat dari tiga makanya ini pintu ini yang menemani mata dan telinga itu pintu sehingga seseorang jika dilahirkan tanpa mata dan tanpa telinga itu aman sudah hatinya tidak bakal macam-macam surga langsung <laughs> kalau orang dilahirkan tanpa mata dan tanpa telinga masya Allah hatinya akan terjaga jadi yang masuk hati itu ada jendelanya yang mengkotori hati jendelanya mata dan dan telinga. telinga. Selain itu tidak ada lagi. Maka betul namanya mukallaf orang yang mendapatkan beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang tidak akan mendapatkan beban kewajiban adalah orang yang diciptakan oleh Allah tanpa mata dan tanpa telinga. telinga. Maka dia akan masuk surga nanti. Tidak ada khitab, tidak ada hukuman, tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban kewajiban. Maka begitu beratnya besar yang namanya telinga. Rusaknya hati karena telinga mendengar atau mata melihat. Kotornya hati. Termasuk syirikan dan seterusnya termasuk ngedengki, termasuk yang namanya menggunjing dosa-dosa lidah. Dari mana itu semuanya? Dari, Dari mana? Telinga, ya. Mendengar, masya Allah. Maka kita gunakan untuk apa? Wah paling asik mendengar itu, ataupun berbicara, atau apa? apa melihat. melihat. Sebelum berbicara itu, berbicara mau urusan nanti. Itu buah dari pendengaran dan penglihatan, ya. Hati mulut mau mulut mungkin tidak berbicara, hmm. tapi hati sudah kotor duluan. Dan apa cepat, sudah dihukumi dengan dosa, Bu ya, jika tidak diungkapkan dengan mulut, Bu ya? yang mendengar kebatilan dan dia tidak ingkar. Hmm. Akhirnya masuk ke hati. Dan kalau masuk hati mungkin tidak sebab dosa tidak harus diucapkan oleh lidah. Hmm. Akan tapi dosa bisa ditindaklanjuti dengan perilaku. Coba. Yeah, yeah. Hati yang kotor misalnya kita mendengar eh, apa berinformasi tentang seseorang. Hmm. Lalu kita tidak berucap sepatah kata pun. Si fulan begini begini, si A berbuat begini begini begini. Kita mendengar. Apa yang ada di hati kita? Akhirnya hati yang kotor percaya. Tiga tiba besok kenapa? Kita enggan bertemu dengannya. Ya tak? Kita, kita enggan berbicara dengannya. Kita enggan. Akhirnya bisa saja masuk bab penggunjingan, masya Allah. Maka perhatikan wahai ahli iman, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat. Dan jangan mengentengkan dengan pandanganmu. Pandanganmu lihat urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar mohon kepada Allah pengampunan. Kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan dengan mata kita. Oh, mata turun ke hati. Ya, ya. Setelah tersimpan di dalam hati lihat kenangan-kenangan yang ada. Misalnya seseorang melihat aurat. Hmm. Auratnya seseorang. Dengan sengaja, kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja pun kadang merusak hati. Kalau sengaja mencari apa yang ada di dalam benaknya. Tidak sehari dua hari, mungkin seminggu masih membekas. Dan mungkin tidak bisa hilang di dalam hati. Sehingga timbul hayalan-hayalan untuk berbuat mesum, berbuat kotor. Itu kan dari situ, dari pandangan. Kebayang tidak orang tutup mata lalu mengatakan aku mau berzina dengan siapa? Dengan tembok, dengan ini? Tentu tidak. Dengan tadi pandangan, Masya Allah. Sadaqallahul adim. Allah maha benar dengan apa yang Allah firmankan. Inna sam'a wal Ini makanya. Telinga dan mata kita. Dan mari kita semua menjaga mata kita. Melihat orang lain dengan mata merendahkan. Kemudian wal fuada, hati hati kita yang sudah tercemari karena terbukanya mata dan telinga. Maka hendaknya kita itu harus pandai menutup mata dan menutup telinga. Ghaddul basar. Menutup mata dan menutup telinga. Kullu kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Inilah yang harus kita perhatikan di dalam hal-hal yang akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jelentrehkan di betul-betul panjang sekali. Sampai Imam Ghazali mengisyaratkan bahasanya tidak ada dosa kecuali dari dua ini. <laughs> Ya. omongan pun tidak mungkin, omongan tidak akan ada kecuali dari dua ini, Be. Dari dua. Bahkan omongan itu adalah kebalikannya, omongan tidak dari mata. Mm -mm. Omongan tidak dari telinga. Tapi omongan itu pancaran dari, ha dari hati. hati. Itu. Jadi orang memandang baru masuk ke, ke hati. Hati dulu. baru nanti hati. Sebab apa? Lesan itu adalah untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam, hati. hati. Sehingga, masya Allah. Dan ini luar biasa. Jadi sebabnya adalah ini jendela-jendela. Imam Ghazali adalah menawafid ya. Tapi pintu-pintu ah, masuknya kemungkaran itu adalah dari dari mata kita dan dan kadang seseorang memandang sesaat tidak akan hilang berhari-hari, berbulan-bulan tentang sebuah kemungkaran tentang sebuah kejahatan. Maka ayo di rumah kita, kita didik anak-anak kita untuk biasa melihat sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar sesuatu yang diridhai Allah. Masya Allah di rumah yang diperdengarkan diperdengarkan adalah nasyid, diperdengarkan adalah Al-Qur'an, diperdengarkan adalah tausiah. Indah. Itu telinga yang selamat itu nanti. Di saat ditanya enteng jawabnya. Untuk apa kau gunakan telingamu? Untuk mendengar tausiah, mendengar Al-Qur'an Allah. Matamu untuk apa? Aku melihat ceramah, aku melihat sesuatu yang mulia, indah. Akan tapi di saat seorang hamba lalai dan lupa lihat, dan kadang seorang bapak yang rajin ibadah pun lupa anaknya diberi pandangan pemandangan apa. Diberi tontonan apa, lihat. HP yang diberikan anak-anak itu ada, akan ditanya oleh Allah. Di samping itu adalah amal orang tuanya. Orang tuanya telah membelikannya, akan tapi ketahuilah itu juga akan merusak mata anak-anak kita, merusak telinga anak-anak kita, yang akan merusak hati mereka. Kerusaknya hati bagaimana? Dididik susah. Lah. Kemarin ada orang ngadu, anak saya sudah punya senang, dia suruh ngaji, nggak mau suruh sekolah, susah dan sebagainya. Kenapa? Di rumah kau belikan TV? Ya, ada TV, ada game, ada segala macam. Yang salah orang tuanya, kenapa nyalain anak? Yang salah orang tuanya, orang tuanya telah memberikan fasilitas yang salah. Berikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anakmu. Janganlah biasanya sudah terpengaruh dengan gaya hidup, bangga-banggaan. Aku telah bisa membelikan anakku begini, begini, begini. Hah, ternyata sang anak rusak dengan itu semuanya. Yang rusak hatinya, kalau sudah hati seorang anak rusak, susah dibenahi, perilakunya pun susah diluruskan, maka yang akan nyesal nanti adalah orang tuanya. Kemudian nanti lihat, di dalam duit hisab nanti itu, subhanallah, umat Nabi Muhammad SAW tetap percaya. Nabi menyebutkan nahnu akhirul ummi, wa awwalu man yuhasab. Aku adalah umat paling akhir. Aku dan umatku adalah umat paling akhir. Kita itu paling akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita adalah orang pertama yang bakal dihisap. Akhirnya Pak, biar segera tuntas dan selesai. Subhanallah. Ini. Karena mengerikan hisab itu Masya Allah. Ngantri. Mau umroh lihat, ngantri di mana? di paspor atau gitu apa di imigrasi itu ada capeknya masya Allah ini baru seperti itu dan tujuannya jelas untuk umroh <laughs> ini masya Allah dihisab ditanya waduh ribuan orang bertahun-tahun mengerikan baik kemudian setelah itu nanti akan kami bahas pada pertemuan yang akan datang apa yang pertama kali akan dipertanyakan ya kepada seorang hamba nanti di situ ya Tadi kan banyak yang ditanyakan ini itu ini itu nanti ada beberapa hal yang sungguh sangat mengerikan jika seorang hamba tidak hati-hati mulai saat ini menjaga agar kita tidak sampai dikagetkan dengan pertanyaan-pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa menjawab ataupun jawaban kita adalah naudzubillah jawaban yang menjadikan sebab kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ini saja insyaallah wallahu a'lam bissawab. Baik subhanallah sahabat ya uh, itu tadi mukadimah. Uh, eh, tapi berarti kita masih masih akan berlanjut ya Bu ya tentang pertanyaan. Berlanjut nanti akan tapi bukan uh, ini mm sudah selesai masalah. Mm-hmm. Masalah apa nanti? Ya, tadi yang kita bahas barusan. Mm-hmm, tentang yang, masalah yang, yang ditanya Yang akan ditanyakan yang, nanti. Ini, ya. ini adalah kunci-kuncinya. mm Kunci-kuncinya. Ada perinciannya ada atau nanti lihat keadaannya apakah kita bahas rinciannya mm-hmm. atau kita segera, segera masuk ke yang lainnya. Kita harus ada mizan, kita harus masih banyak. Masih ada lagi ya, kita bahas. Baik, semuanya sahabatku semua itu tadi penjelasan tentang Bu ya tentang apa yang akan terjadi di di waktu uh, manusia dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bu ya sudah menjelaskan bahwa ada tiga pintu masuknya kemungkaran yaitu dari mata, telinga dan hati ya sahabat ya. Artinya perlu kontrol agar mata kita tidak melihat kepada sesuatu yang Allah tidak ridho. Juga perlu kontrol agar telinga kita tidak mudah mendengar Eh, apa-apa yang sekiranya memang tidak akan membawa kemaslahatan bagi kita uh, karena dari kotornya mata atau dari kotornya pendengaran yang masuk ya itu akan menjadikan kotornya hati kita dan nanti jika hati sudah kotor maka akan keluarlah ucapan-ucapan sebagai akan menunjukkan isi hati kita atau juga bisa kita tunjukkan dengan perilaku ya yang menunjukkan hati seseorang itu seperti apa. Dan sahabatku semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjauhkan dari segala kemaksiatan yang akan menjadikan semakin beratnya penghisaban kita kelak di hari akhir. Baik sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Eh, kita akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya langsung ya. Kami ulangi sekali lagi, Anda bisa bertanya uh, di empat media komunikasi kami di 0231 3367538, di 081321461079 atau Anda juga bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku sahabat ya. Baik, kita akan break dulu sebentar dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabatku Jangan pindahkan channel Anda. Tetap di frekuensi 92,9 FM Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. FM 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Sahabat yang dimuliakan Allah di masa Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi Dan tema kita kali ini yaitu apa saja sih yang akan dipertanyakan ke Diaumil Hisab ya sahabat ya Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan secara ringkas dan padat ya sahabat ya Tentang hal-hal penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh kita Agar kita tidak sampai uh, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di amal hisab yang akan menjadikan naudzubillah Allah murka kepada kita dan menjadikan hamba tersebut akan bisa dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala naudzubillah. Baik sahabatku dimuliakan Allah, kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bu ya di 02313367538 ya. Kami buka kesempatan untuk penelpon pertama yang ingin bergabung bersama kami, kami persilahkan. Ya kita angkat telepon ya, pertama sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalan terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik dengan siapa di mana? Eh, dengan Ibu Abbas di Majalengka. Dengan Bapak Ibu Abbas di Majalengka. Baik Bapak silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi Semoga ya, Bu ya dan Bu keluarga sehat Amin amin. Amin ya Rabbi. Eh, maaf ya ini ada pertanyaan di luar tema. Lagi-lagi saya dikritiki oleh orang yang anti bahasa daerah ketika saya membaca lakonnya akum pakai bismillah kata mereka itu kan surat at haram pakai bismillah. <laughs> Jadi apa benar itu nggak boleh baca bismillah dulu? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Uh, baik, kami buka kesempatan lagi yang ingin bertanya langsung pada Bu ya di 0313367538 Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Baik, silakan dicoba kembali di 02313367538. Halo, Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, dengan siapa di mana? Dengan Rahmat di Kapatakan. Dengan sahabat Rahmat di Kapatakan. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Iya, misalnya kalau sholat tuh, imamnya kelamaan tuh, baca doa kan lebih. Misalnya takhiyat kalau doa lama misalnya, itu bisa diulangi lagi nggak tuh? tahiyatnya? Saya tahu diam aja kita. Baik. Yang kedua, kalau air daur ulang tuh bisa untuk wudhu nggak? Misalnya di mall-mall gitu, air dari someran, air dari ya kotoran lah, bisa untuk wudhu nggak? Mm-hmm. itu aja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan sudah kita kumpulkan. Baik, biasa akan dijawab pertanyaan dari Bapak Ibnu Abbas dari hmm. Majalengka tentang masalah membaca bismillah di surat atau taubah Uh, bukan diharamkan tapi anjurannya memang tidak pakai Bismillah ya. Bismillah. <laughs> Kalau ada orang baca Bismillah gitu uh, di tengah-tengah ayatnya pun bukan sesuatu yang kalau ada orang mengharamkan mutlak seperti itu sepertinya kok dia mungkin karena kalau sudah mandang orang tidak suka itu kadang semua <laughs> dijadikan haram ya. ya, ya. Tidak diharamkan seperti yang digambarkan tadi. Kata memang anjurannya surat At-Taubah itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim karena mm-hmm. sesuai dengan Nah, dan begitulah namanya taufikian ya Nabi Muhammad SAW mem, meletakkan ayat dan ayat surat dengan oh, surat itu juga dari petunjuk wahyu. Dan waktu masuk ke surat Taubat tidak tidak ada bismillah dan ulama mengatakan maka tidak disunnahkan, tidak dianjurkan baca bismillah saat saat hmm. itu. Baik. Adapun di tengah-tengahnya kok tiba-tiba membaca bismillah bukan sesuatu yang di, diharapkan nah, tapi memang betul uh, Anda adalah melakukan sesuatu yang kurang tidak kurang, dianjurkan. tidak dianjurkan, ya. Aja. Mm-hmm. Cuman kalau sampai derajat haram seperti yang disampaikan itu, itu terlalu berlebihan kayak gitu. Mm-hmm. Iya bu ya. Baik subhanallah. Uh, itu tadi ya kepada Bapak Ibnu Abbas. Artinya kalau haram ya enggak gitu ya. Tapi memang membaca Bismillah itu tidak dianjurkan di saat membaca surat At-Taubah. Baik dan memang lakot akum rasulum min anfusikum itu adalah ayat terakhir ya hmm. dari surat At-Taubah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, uh, kita lanjut kepada pertanyaan dari sahabat Rahmat ya Bu ya. Baik dijawab langsung pertanyaan sahabat Rahmat Bu ya tentang masalah imam kelamaan baca gitu Bu ya. Sedangkan makmum udah selesai duluan yang harus dilakukan makmum itu apa Bu? Baik, uh, ketahuilah bahwa dibahas oleh para ulama jika imam kelamaan lalu kita sudah selesai dalam membaca bacaan hmm. maka maka dikatakan bahwasanya diam bukan tempatnya sholat. Mm -hmm. Akan nah, tetapi hendaknya kita menyambung dengan tikir-tikir dan doa-doa. Hmm. Ada aturan mungkin batasan tikir yang boleh atau tidak boleh Bu ya? Semuanya tikir dan doa-doa boleh bisa dibaca saat itu. Diperkenankan Bu ya? Hmm. Diperkenan tidak ada batasannya. Hmm. Tentunya yang berbahasa Arab Bu ya ya? Bahasa Arab. Mm-hmm. Adapun mengulang, mengulang apa namanya? mengulang tasyahud maka sebagian lama justru khilaf di sini karena itu termasuk rukun mm -mm. ada sebagian rukun sebagian mengatakan rukun tidak perlu di diulang ulang. maka bacalah doa doa lebih bagus baca doa doa yang panjang setelah apa setelah setelah tahiyat itu ya tahiyat tersebut ya. mm -hmm. kan sedangkan tahiyat itu kan yang wajibnya kan hanya sampai Allah shallallahu sayyidina Muhammad ya artinya kalau seandainya diulang-ulang pembacaan solawatnya itu apakah juga termasuk termasuk karena untuk menunggu imam mm, ulang-ulang solawatnya itu ya, ya. <laughs> Baik Bu ya, subhanallah. Dan e, eh, gak ada masalah Bu ya, karena kan termasuk yang wajib dibacanya itu kan Allah sholli ala Jadi kalau sholat Ibrahimiyah itu kan mm mm yang di awal itu Bu ya, ya, termasuk tahiyat. Ya. Jadi kalau kita mengulang tidak termasuk pelanggaran. Tidak, tidak, tidak bukan pelanggaran. Bukan sesuatu yang dilarang. Baik Bu ya. Dan kalau mengulang tahiyat pun bukan membatalkan sholat. Mm. Bukan batalkan sholat. Iya, ya, Kecuali menurut pendapat. Kan ada dua pendapat masalah. Mengulang rukun itu ada. Sebagian mengatakan mengulang rukun adalah membatalkan sholat. Membatalkan sholat. mm. Tapi dalam lemah, pendapat lemah. Sehingga hmm. mengurang surat pun ada sebagian ulama mengatakan membatalkan tapi lemah sekali dalam mata kita. Hmm. kami, kalau kita mengulang rukun tanpa ada hajat, mengulang rukun kayak bismillahirrahmanirrahim kita ulang dua kali. Hmm. hmm, hmm itu hmm. ada sebagian mengatakan tidak boleh tapi jumhur ulama mengatakan tidak sampai tidak sampai batal, membatalkan. Ah, tapi lebih baik tidak usah diulang. Diulang. Dan kalau misal itu kan pada waktu tahiyat Bu ya, terkadang pada waktu sholat sir gitu ya. Uh, itu kan kadang imam membaca Al-Fatihah, terus makmum juga kan baca Al-Fatihah, terus setelah itu baca surat gitu Bu ya. Uh, akan tapi di saat sudah sudah baca surat kok makmum belum selesai, sel imam belum selesai gitu Bu ya. Hmm. Nah, itu apakah kita baca surat lagi, melanjutkan surat lagi atau doa atau bagaimana Bu ya untuk Bukan, tempat di saat nah, Kalau sholat kiam kiam tempatnya untuk sholat untuk untuk untuk surat untuk kiraatul Quran. Jadi kita menambah surat lagi Karena itu ya. Surat karena beda ya. Kalau kalau kiam waktu berdiri itu adalah tempatnya untuk baca al Al-Quran. Al-Quran. Hmm, begitu Bu ya. Hmm. Tapi kalau ngulang Fatihahnya enggak. Enggak. Ah, jadi hanya ngulang surat-suratnya surat, itu surat. Bu ya ditambah-tambahkan gitu ya Bu ya. Hmm. Baik subhanallah. Baik itu tadi kepada sahabat rahmat. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu ya, air daur ulang itu boleh digunakan untuk untuk bersuci tidak? Baik, air daur ulang itu bagaimana bentuknya? Jadi kadang mm, -hmm. pokoknya semuanya air mm, yang biarpun kena najis sekalipun. Mm. Kemudian setelah itu air tersebut dikumpulkan. Kok hilang sifat-sifatnya? Mm. Hilang sifatnya, hilang baunya, hilang semuanya, hilang sifat-sifatnya. Mm. Kemudian mencapai dua kolah maka akan menjadi suci kembali. Mm-hmm. Akan menjadi suci kembali. Suci kembali. Itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu mm-hmm. anhu. Adapun di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullah taala, kalau air itu mula-mula kena najis, kok mm-hmm. kemudian setelah itu berubah, hilang najisnya, maka kembali kepada suci secara otomatis. Jadi air daur ulang itu bisa saja dipakai untuk wudhu dan diminum jika diperkenankan karena memang sesuatu yang suci -hmm. asalkan tidak membahayakan kita mm -hmm. dan sebetulnya dia biasanya air selokan yang disuling kembali ya kan? Iya, itu, ya. tapi di saat disuling kan sudah tidak ada bau tidak ada kotoran kan -hmm. kemudian di situ lebih dari dua kolah dalam madhab kita Imam Syafi'i mm -hmm. lagi lebih dari dua kolah suci suci ya nah, tidak ada masalah Baik, biasmano Asmano, terima kasih Bia atas jawaban-jawabannya. E, eh, baik, itu tadi dua pertanyaan sudah kita jawab melalui e, pertanyaan melalui via telepon ya. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan dari via SMS ya, Bia. Ini dari sahabat Andi di Semedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salam barik alaih. Baik Bia. semoga Buya dan Umi selalu diberikan kesehatan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya, hmm. saya mau bertanya, maaf di luar tem, di luar konteks Bia ya. Buya, saya mempunyai istri keturunan Syarifah. Apakah sah pernikahannya? Karena pernah saya dengar kalau keturunan Syarifah harus nikah dengan yang senasab. Bagaimana dengan pernikahan saya hukumnya Buya? Karena ada yang bilang tak taklif haram, haram pada waktu akadnya Bu ya. Baik. Kami menghimbau kepada semua yang punya nasab dari kalangan habaib dan kalangan syaraif. Hendaknya menjaga nasab itu semua. Menjaga nasab itu semuanya. Dan di dalam urusan kafa'ah itu sangat jelas. Kafa'ah itu diakui oleh semua orang. Uh, bahkan dikhawatirkan jika seorang syarifah itu kok hmm Uh, tidak peduli urusan nasabnya, dikhawatirkan dia sudah tidak berbangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami iya. himbau kepada siapapun dari kalangan syaraf yang mendengar suara ini, para habaib, hendaknya peduli tentang putra putrinya untuk menjaga nasabnya. Jangan sampai dinikahkan kecuali dengan orang yang apa namanya satu kufu uh, ya. satu kufu yakni sama-sama dari keturunan Syaitan Fatimah Zahra. Nah, sekarang permasalahannya bukan kita berbicara dengan orang yang hmm. apa namanya orang syaraf jika terjadi sudah pernikahan, sudah terjadi seorang mm-hmm. seorang apa namanya? Mm-hmm. seorang biasalah mm-hmm. menikah dengan seorang syarifah dan mungkin waktu itu tidak tidak mengerti sama sekali dan sudah terjadi ya mm-hmm. bukan tujuan untuk merendahkan hati-hati ada awas-awas ya uh, biarpun menurut madhab Malik adalah boleh kami ingatkan bahasanya biarpun menurut madhab Malik boleh Nah, sementara sekarang era-era global begini bisa saja seorang mengambil fatwa madhab Malik dan menjadikan boleh pernikahan itu akan tapi kami ingatkan kalau ada seorang biasa menikah dengan seorang syarifah, kalau terlintas di hatinya untuk merendahkan, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam itu semuanya. Berpeganglah tetap selagi kita di Indonesia dengan mata kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuman jika sudah terjadi misalnya seperti yang Anda tanyakan, maka lihat karena sudah terjadi mungkin sudah ada anak dan seterusnya. mungkin sampai diputus dan seterusnya. Maka ketahuilah di dalam mazhab Imam Malik adalah diperkenankan yang diperkenankan. Tapi jangan memulai lagi. Yang mendengar suara ini jangan jangan memulai. Kami tetap upayakan Anda hendaknya menikah dengan orang yang ya, yang yang, yang sekufu gitu saja. Maka tapi sudah terjadi dan sudah punya anak, maka pernikahan itu adalah tetap siapa yang berani mengatakan tidak sah? mengatakan itu zina naudzubillah Meng mengatakan yang halal jadi zina adalah sesuatu yang haram. yang haram dosa besar memang ada di riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya pernikahan itu adalah pernikahan tentang kafaah itu adalah syartul syartul sehat bukan syartul luzum tapi jumhur ulama empat madhab semuanya tiga madhab mengatakan mat Imam Ahmad sendiri termasuk Syafi'i Hanafi Hambali mengatakan syartul luzum makna syartul luzum apa jika wali dan orang yang bersangkutan sudah merelakan, maka pernikahan itu adalah sah. Cuma makna sah ini bukan berarti kita harus membidik yang ini. Tetap kita ingatkan bahwasanya Syarifah harus menjaga dirinya menjaga, hambae menjaga anak-anaknya. Akan tapi jika terjadi pernikahan semacam itu, kita tidak berani, tidak bisa mengatakan itu menjadi perzinahan. tidak. <laughs> Nah, mengatakan haram itu kan berarti menganggap seperti perzinahan. Ya, perzinahan ya, dan itu tidak diperkenankan dan bisa ditinjau dari para ulama-ulama yang mutabar dalam hal ini. Cuma hmm. tetap kami ingatkan, tidak usahlah semacam. Wahai para syarif, para habaib, jaga nasabmu, jaga keturunanmu. Dan sekarang banyak dari kalangan syarifah yang tidak bergaul, ya kan? Hmm. Sehingga tidak mengerti tentang nasabnya. Apalagi orang yang semacam ini. Hmm. Ya mungkin, uh, ya karena tidak bergaul ya. Karena tidak bergaul, banyak saja kesalahan yang hmm. dilakukannya. Cuman kok idah sudah jelas ya harus salah. Jangan sampai salah paham. Kadang-kadang fitnah disebar loh. Nanti ada fatwa dikatakan, oh radioku ada fatwa memperkenankan. Oh tidak. Tetap kita berpegang madhab Imam Syafi'i. kata loh Bakar Syarif. Kafa'ah adalah ada. Hmm. Yang mengatakan kafa'ah tidak ada adalah orang yang tidak tidak ada. Kafa'ah itu diakui oleh semua orang berakal. Sampai saudagar pun kalau menikahkan putrinya biasanya dengan so saudagar. Bahkan dari golongan golongan golongan orang yang mengingkari kafa'ah, hmm. mohon maaf dari Arab-Arab yang bukan dari kalangan habaib. Hmm. Ternyata mereka menikahkan putra-putrinya juga yang sama-sama hmm. Arab dari bukan kalangan habaib. Hmm. Dia dia mereka juga mengakui urusan kafa'ah. Kafa'ah tidak bisa diingkari masalah kafa'ah. Hmm. Ini benar. Akan tapi yang sudah terjadi seperti yang Anda lakukan, pernikahan Anda tetap sah dan ketahuilah bahwasanya di bawah naungan Anda adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, hadap Anda harus lebih. Lihat perilaku Anda Masya Allah. Anda adalah dengan seorang syarifah yang harus Anda jaga dan Anda jaga dan Anda jaga. Kehormatan dan kemuliaan. Kehormatannya ya. Masya Allah, kehormatan. Termasuk Anda, anak Anda pun punya syaraf dari ibunya. Hmm. Anak Anda memang nasabnya kepada Anda, hmm. tapi syaraf bisa sambung kepada ibu. Ini harus dibedakan antara nasab dengan dengan syaraf. Syaraf kemuliaan. Sebab anak Anda adalah anaknya seorang syarifah mau tidak mau. Dia punya kemuliaan akan tapi tidak punya nasab kepada habaib ahli bin Nabi SAW. alaihi Jadi masalah pernikahan karena sudah terjadi kewajiban Anda harus meningkatkan kualitas penjagaan Anda, penghormatan Anda kepada istri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin uh, boleh nambahin pertanyaan sedikit, Bu ya. -hmm. uh, di zaman Nabi Muhammad uh, di zaman para sahabat sendiri, uh, Umi pernah membaca satu uh, riwayat bahwa Sayyidina Umar sendiri itu menikah dengan putri dari Sayyidah Fatimah Zahra yang bernama Sayyidah Umi Kulsum, Bu ya. Baik, Nah, itu uh, apakah itu juga termasuk pelanggaran kafaah atau bagaimana, Bu ya? Imam Syafi'i bukan tidak tahu kisah itu. Mm-hmm. Imam Syafi'i sangat tahu kisah itu. Mm-hmm. Akan coba carikan siapa orang lebih mulia dari Sayyidina Umar saat itu. Tidak ada. Biar. Tidak ada. Ada zaman sudah. hmm Jadi kemuliaan Sayyidina Umar dekat dekat dengan Nabi. Memang orang zaman sekarang dekat dengan siapa? Yuk. mm Orang-orang biasa. Jangan disamakan, jangan menyamakan kita seperti Sayyidina Umar bin Khattab lalu menikahi Syarifah dengan gampang begitu tidak. hmm Siapa yang lebih agung dari Sayyidina Umar saat itu? ya, ya, ya. <laughs> jadi, jadi kemuliaan Sayyidina Umar sendiri kedekatan dengan Nabi menjadikan itu menjadi seperti sudah luar biasa pangkatnya sudah tinggi minal asrul basyari nabil jannati mm-hmm. jangan orang akhir zaman lalu mengaku seperti Sayyidina Umar bin Khattab saya lalu saya menikah dengan Syarifah tidak tidak begitu mm-hmm. Cuma kita harus banget yang sudah terjadi saya menikah punya anak, tinggal kita beri nasihat kepada suami tersebut. Mm-hmm. Di bawah daunganmu adalah seorang syarifah. Harus kehormat Jadi kalau di dalam madhab Imam Syafi'i masalah kafah ini wajib ya? Oh jelas. Tapi tetap namanya syaratul luzum yang tamat Mm-hmm. Syaratul luzum itu apa? Mm-hmm. Ini di, di, tiba dibaca semuanya. Syaratul luzum bukan madhab syafi'i Empat madhab semuanya. Mm-hmm. Kafah itu ada. Kecuali madhab Imam Malik, mohon maaf. Kalau madhab Imam Malik tidak ada kafa'ah nasab, ini sederhana. Kafa'ah fiddin, madhab Malik kafa'ah fiddin. Asalkan agamanya sama, ya akidahnya sama, maka boleh dalam hal itu. Dalam madhab Malik tidak banyak dilihat. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i adalah termasuk Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, syaratul luzum. Syarat luzum. Artinya, kalau seandainya pernikahan itu terjadi tanpa persetujuan wali, hmm. maka bisa hmm. saja digagalkan oleh wali. Tapi kalau semua hmm. sudah merelakan pernikahan adalah tetap tetap sah. Ini terlepas dari niat di dalam hatinya orang tersebut. Itu bicara fikih loh ya, hmm. dalam fikih. Cuman masalah irsyad, petunjuk, bimbingan yang baik, tetap kita bimbing wahai para habaib, wahai para syara'if. Biarpun di dalam fikih itu begitu bicaranya. Sudah menjadi tradisi salafun soleh dari para habaib, itu menjaga nasab. Sebenarnya justru yang dikhawatirkan ada kalingan syaraif. Kita pernah menemukan beberapa syaraif yang sudah tidak peduli dengan Habib. Kami ingatkan bahasanya. Hmm. Jangan berpaling dari kalangan habib Kalau kalian berpaling dengan kalangan habib dikhawatirkan dikhawatirkan kalian berpaling dari nasabnya Nabi Shallallahu oh, Alaihi Wasallam. Ya. Maka anda harus pikirkan kembali wahai para syaraif ini. Ya, ini ya. berbicara ya. tentang. Jadi masalah ini sensitif sekali kadang-kadang dinukil menjadi salah faham Tetap di dalam mazhab kita Imam Syafi'i kafaah ada. Ya, ya. Bukan madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah. Dan juga madhab Imam Malik, juga. Cuma madhab Imam Malik tidak terlalu ditekankan masalah kafafin fin nasabi. Ya, tapi ya, madhab Syafi'i kafafin nasab. Mm-hmm. Dan Imam Syafi'i tahu kisah Sayyidina Umar kisah Tapi kan ijtihadnya semacam itu. Mm-hmm. Dan harus kita dengar. Tidak usah kita berhujah dengan kisah yang dahulu. Sayyidina Umar pun begitu. Kemudian Sayyidina kebababan. Eh, ya, sudahlah. Mm-hmm. Kita saat ini tidaknya patuh kepada para ulama kafah ada. Akan tapi untuk menyikapi sesuatu yang sudah terjadi, kalau kita mengatakan haram ini yang tidak. Ya, karena mengatakan satu sahih menurut mazhab Imam Ahmad saja, bukan mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hambal hmm. dalam satu riwayat mengatakan syartu sihhati. Jadi kafaat itu syarat nah, sehat. Ya? Riwayat bukan mendapat yang dikukuh dalam mazhab Ahmad. Hmm. Riwayat Imam Ahmad syartu sihhati. Hmm. Artinya jika kafaat tidak dipenuhi maka tidak sah. Tapi dibantah oleh yang lainnya syartul luzum. pernikahan tetap sah, akan tapi tetap di situ ada termasuk jenis pelanggaran. Mm-hmm. Pelanggaran keluarga, pelanggaran bapak, pelanggaran nasab, kan begitu. Mm-hmm. Kalau masalah sah, sehingga tidak bisa disifati sebagai perzinaan. Maka sungguh sangat mengerikan. Hati-hati, takutlah kepada Allah jika ada orang mengatakan bahasanya pernikahan itu menjadi zina. Allah Akbar. Innalillah wa inna Zina, tahu enggak zina? Hukumannya apa? Rajam. Mm-hmm. Ayat dibunuh. Baik, artinya orang itu harus di dibunuh innalillah. Oh, dosa gede. Nah, nah, maka untuk mengatakan zina tidak gampang. Baik Allah alam bisawab. Baik subhanallah ya. Karena memang subhanallah banyak uh, banyak uh, omongan mungkin yang kurang bertanggung jawab ya e, tentang masalah kafaah itu ada yang sangat kadang sampai derajat meremehkan bu ya karena yang penting kalau udah sama-sama manusia ya sudah boleh saja menikah kan gitu bu ya jadi sempat ada omongan-omongan yang memang seperti itu sehingga terkadang menjadi e, apa ya perbedaan sehingga kadang orang awam merasa bingung ya itu benar ketinggian kedengkian ada mungkin kami dengar walam siapa ada informasi katanya ada seorang ustadz atau ustadah mengatakan pernikahan itu nggak apa-apa seorang seorang syarifah dengan yang biasa karena semuanya adalah sama manusia itu iya. sebenarnya karena kedengkian dari orang hmm. orang semacam itu. Kita tahu nasab Nabi jelas. Hmm. Nasabnya nampung ke Rasulullah nggak bisa kita pungkiri. Nggak hmm. bisa disamakan dengan yang lainnya. Abdulun nasab paling bagusnya nasab. Hmm, hmm. Kalau mengatakan bahkan kami dengar informasi itu menukil hadis palsu Amr ibn As melihat Ya, ya. Dari mana itu palsu? Itu ada seorang ustadz, wallahualam, semoga Allah mengampuninya. Itu membawa riwayat palsu yang katanya Amr bin As bertanya kepada bumi, wahai bumi, ya, siapa yang kau kubur saat ini, yang kau kutun? Itu adalah Fatimah Putri Rasulullah. Bumi mengatakan tidak ada beda antara Fatimahnya. Itu adalah riwayat dusta, tidak ada itu semuanya. Bohong itu semuanya. Mm-hmm. itu bohong. Kecuali putri Rasulullah ada kemuliaan. Ya, ya, siapa yang tidak? Cucu Rasulullah pun ada kemuliaan. Mm-hmm. Ali bin Nabi Muhammad SAW kemuliaan. Harus diakui ini semuanya. Ya, ya, ya baik subhanallah. Baik Bia, terima kasih bu ya atas jawabannya. Selanjutnya kita beranjak pertanyaan uh, masih ya. Baik bu ya pertanyaan melalui via FB ya. Ya, melalui via FB radioku ini ada pertanyaan sahabat uh, dari Cirebon Bu ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Uya, apa berdosa bila seorang istri melarang anaknya mengurus suaminya yang sakit karena dulu suami uh, kar karena dulu suami sang istri Maksudnya ini kayak uh, dulu suaminya sering menyakiti istri semasa sehatnya. Ah, ini ada lanjutan buah bu ya. Jadi dulu suaminya sering menyakiti istri semasa sehatnya. Siapa jadi yang melarang? jadi ibunya itu melarang um, uh, melarang anaknya untuk melawat ayahnya bu ya yang sakit karena dulu sering dolim kepada kepada dia gitu loh kepada bu ya. Ibundanya. Kepada ibundanya. Masya Allah haram. Biarkan anak untuk berbakti. Hmm. Seorang ibu yang melarang anak putrinya Mm, anak atau ya. atau seorang ibu melarang anaknya berbakti kepada ibu suami. kepada Coba kepada dicari. jadi uh, seorang ibu bila seorang istri melarang anaknya hmm. nah bu ya ini kan berarti seorang ibu sebenarnya nah, jadi seorang, seorang ibu, melarang anaknya, anaknya ngurus abahnya nah, bu ya itu, yang dulu ya, abahnya ya, pernah berbuat dolim kepada ibundanya bu ya tidak diperkenankan justru hendaknya anak diajari untuk bisa berbakti apapun bentuknya sejelek apapun dia adalah bapaknya dan keberkahan ada di sana bakti adalah wajib Cuman bekti bentuknya beda-beda. Kalau bapaknya di maksiat, bektinya adalah dijauhkan dari kemaksiatan. Kalau bapaknya sakit, bektinya adalah dengan melayani di saat sakit. Jadi ibu tersebut salah. Jangan jangan dendam di di dikembang, di dipiara dan ditumbuh suburkan di hati sang anak. Mungkin seorang ibu tadi terlalu marah kepada suami, apalagi saat si luami sudah sakit. Suami sudah sakit, hendaknya lapang dada, lapang hati. Kemudian setelah itu apa? Lapang dada, lapang hati. Ajari anak-anak untuk bisa berbakti kepada kepada orang tuanya. Kepada ya. orang hmm. tua. Karena ada keberkahan di situ, ya. Keberkahan di situ, masya Allah. Baik, subhanallah ya. Baik, masih banyak pertanyaan yang masih belum dibahas. Akan tetapi kita akan break dulu sebentar, sahabat ya. Kita akan berikan kesempatan kepada uh, anda untuk nanti bertanya lagi di 02313367538 dan juga masih di via SMS 081321461079 dan juga FB Radioku dan di Home Messenger Radioku. Kita akan break sebentar dan akan kembali setelah berikut ini. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بهذا للنبي في كل حال اكتفى على قدام صدق مع أهل الهمام والوفاء masih Pancarosan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber dan Anda masih berada di acara belajar bareng bersama Buya dan Umi dan kita masih berada di ajang untuk bertanya langsung ya kepada Buya dan tadi kita sudah memberikan kesempatan untuk bertanya via telepon dan juga SMS juga FB dan Yahoo Messenger Radioku sekarang akan beri kesempatan kembali kepada yang ingin bertanya langsung kepada Buya di via telepon di 02313367538. baik kita kita angkat telepon yang sudah masuk bergabung bersama kami di studio Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan di Kegunung. Ibu Aan di Kegunung. Baik, Ibu gimana? Silakan langsung pada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya Umi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur Amin. dan diberi keberkahan. Amin. Uh, ini uh, Bu ya mau tanya ini eh, terjadi di masyarakat gitu ya uh, yang punya anak kembar itu misalkan eh, laki-laki uh, dan perempuan itu katanya kan harus dipisah gitu ya uh, yang menyusuinya dipisah nah terus nanti kalau udah pada remaja itu bisa dinikahkan apa boleh atau tidak dan hukumnya gimana udah gitu aja Umi Ya, Assalamualaikum warahmatullah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami buka kesempatan untuk satu penanya lagi melalui via telepon di 02313367538. Satu penelpon kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 02313367538. Baik, sambil menunggu kita ah, baik Bu ya, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat telepon kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim Baik dengan siapa di mana? Iya. Dengan, Ibu Ana. Oh, dengan Ibu Ana. Baik. Iya, silahkan. Silahkan langsung kepada Bu ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ini, uh, Bu ya. Uh, kalau misalkan kita lagi punya kode seperti itu, uh, ah, dikerjakannya gitu, itu waktu mengerjakannya itu uh, antara foto satu dengan berikutnya itu uh, apa? Ibu suara kurang jelas, bisa diulang lagi suara lebih diperjelas lagi, ha? Gimana? Oke. Okay. Uh, dalam kode sholat itu ini uh, antara kode dengan satu eh, kode uh, satu dengan kode berikutnya itu uh, perlu ada zikirnya nggak gitu Hmm, baik baik. Hmm, hmm, hmm pagi ya setelah fardu eh, ada zikir gitu tuh iya. Tapi ya. kan sangat kodol. Baik, baik, baik. Iya. Misalkan ini eh, eh, kita itu memimpikan ulama seolah adab dalam mimpinya itu ya ulama itu uh, seolah itu dalam mimpi itu gimana Gimana? memimpikan ulama kalau mimpi itu ulama oh, ya, soal oh, ada di sini nah, yang harus uh, gimana seperti itu apakah baik. mimpi tidak pernah dari apa gitu baik baik baik terima kasih baik baik cukup ibu uh, ibu Ana ya ha -ha. baik Terima kasih Bu ya, langsung dijawab pertanyaan tadi dari Bu Aan tentang masalah anak kembar, laki perempuan dipisah, ada. terus nah, nanti dinikahkan. Itu adalah salah, tidak harus pisah, siapa yang mengatakan? Tradisi yang salah itu, atau kebiasaan yang salah. Kalau memang ibundanya bisa menyusui semuanya, ya Alhamdulillah. Cuman kadang mungkin dipisah karena ibunya nggak punya susu, mungkin di yang lainnya boleh. Cuman tidak harus pisah. Yang kedua sangat salah, sangat salah, sangat salah, kalau boleh dinikahkan haram itu, jatuhnya zina, karena itu mahram. Kakak adik, saudara, Ya, Tidak boleh dinikahkan. Nah, itu kalau ada kepercayaan di kampung ya harus dipangkas itu. Nggak bisa basa-basi karena zina jatuhnya, saudara. Memang ada keyakinan-keyakinan di masyarakat itu bukan dari guru, nggak tahu dari siapa, dari dukun biasanya gitu iya, sudah ya, ya. Itu menjadi masalah. Katanya itu pasangan yang sudah Allah tentukan dari sana. Gitu, pasangan dalam ya. kelahiran, pasang di perut itu bukan pasang pernikahan. <laughs> Haram itu iya, mutlak, ya, ya. haram tidak ada tawar itu dan yang mengharam yang menghalalkannya kafir langsung. Karena itu mahram itu, mahram saudara. Iya bu ya. Bahkan subhanallah ada ceritanya itu uh, sampai sudah punya anak cucu bu ya. Jadi dari pernikahan seperti Siap itu. Yang menikahkan ya. semuanya itu adalah masuk kan. Kok bisa terjadi pernikahan itu? Enggak, itu adalah mutlak. Tidak ada tawar dalam hal itu. Itu saudaranya. Iya bu ya, baik subhanallah. Baik ya, tadi kepada Ibu An sudah sangat <laughs> jelas sekali jawabannya. Baik, selanjutnya bu ya, dari Ibu Ana bu ya tentang masalah antara kodok dengan kodok itu apakah ada dikir dikir itu sunnah ibu. Bahkan sholat biasa saja nggak pakai dikir juga bu. Bo, boleh. boleh. Jadi dikir itu sunnah. Karena dianjurkan Nabi mengajari sunnah eh, dikir kalau sahabat tidak mau bin Jabal kul dubur kul sholatin. Setelah habis sholat kamu baca dikir. Kalau ibu bisa berdikir berdikir Kalau tidak, sholat kodok terus nggak apa-apa. Nggak pakai dikir dikir adalah sunnah. Terus selanjutnya biar pertanyaan kedua tentang masalah ulama. Kalau mimpi ketemu, um, mimpi ulama sulat, mimpi-mimpi bu, jangan ditafsiri sesungguhnya. Suatu ketika ada orang mimpi istrinya melakukan sesuatu hmm. dengan laki-laki dalam mimpi dipercaya mimpinya ya. <laughs> Orang bodoh percaya mimpi. Tidak jangan dipercaya. Jadi kalau ibu mimpi itu bukan ibu bukan bukan nabi yang dapatkan wahyu itu bukan. Uh, kalau Nabi Muhammad mimpinya adalah benar. Mimpi sudah dia setan mengajari kita suudon kepada ulama. Oh, lihat kalau mimpi apapun lihat hakikat. Hakikatnya. Hakikatnya seperti apa. Mimpi ya. Jadi jangan jangan hidup kita dengan jangan mimpi. Ada orang dikit-dikit kan ya? mimpi, dikit-dikit mimpi, dikit mimpi. Mana alam nyatanya nanti. Jadi enggak Artinya kalau memang mimpi baik ya kita tinggal husnudon. Kalau mimpi ya, baik husnudon. Ya, Kalau mimpi jelek tidak akan pengaruh apapun. Mm, mm, mm, baik biasa. Jangan suudon kepada siapapun. Ya. Karena mimpi adalah mimpi. Bisa saja setan itu. Baik Bu ya. Baik terima kasih Bu ya untuk jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita beranjak pada pertanyaan yang sudah bergabung di VSMS Bu ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli salam barik alaih. Ini sahabat di 9097 semoga Bu ya dan Umi diparingi panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat amin. Bu ya gimana caranya? Ini nggak dijelas, nggak disebutin dari mana ini Bu ya. Gimana caranya aku masih tinggal dengan keluarga suami yang mana di situ sering terdengar dari radio yang tidak sesuai. Saya berusaha memindahkan radio itu dengan izin dulu tapi agak lama diganti lagi ke semula. Bagaimana solusi untuk untuknya Bu, untuk untuk uh, untukku. Terima kasih Bu atas ilmu yang telah Bu ya, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha untuk tetap membawa kepada kebaikan. Tidak boleh putus asa dan diboleh-boleh mm. berhenti. Karena suatu ketika mungkin waktu Anda mengemudahkan sesuatu yang acara yang baik. Mungkin mereka itu bukan orang yang mau badal ya. Cuman karena rindu Al-Quran, rindu ini ya ada stasiun radio membawa-bawa Al-Quran, ya kan? Ya, ya. Mereka rindu baca Al-Quran. Maka tidak salah, akan tapi lihat Anda mengarahkan terus, tidak boleh bosan-bosan. Anda arahkan kepada kanal yang Anda ridhoi, Anda Allah ridho dan seterusnya yang lain selain dari akidah yang sesat. Kapan sampai kapan? Sampai mati. Tetap Anda berusaha dengan yang halus-halus. Namanya dakwah itu Bu, tidak ada batasannya benarnya. Dakwah itu tidak ada batasannya, tidak ada hentinya, tidak ada kalimatnya. Sudahlah kalau nggak mau nggak ada. Terus terus terus. Kan di balik itu semua adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanallah Bu ya. Uh, baik Bu ya, selanjutnya Bu ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Yani di Pemalang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya, saya menjual suatu barang harga 8 juta pada saudara saya, tapi dia akan bayar 3 juta tunai, sisanya yang 5 juta dia bilang kalau ada rezeki uh, dengan waktu yang tidak bisa ditentukan uh, akan dibayar Bu ya kalau ada rezeki. Bolehkah transaksi yang seperti itu Bu ya? Baik, diperkenankan asalkan bukan emas perak dan bukan uang. Sebab jual beli emas tidak boleh pakai kredit, jual beli emas tidak boleh ditunda pembayarannya. Jual beli uang pun demikian. Asalkan barangnya bukan barang ya seperti emas dan perak, dan juga bukan uang, maka itu boh. Boleh. boleh. Tapi tidak ada penentuan kapan harus dibayar, Bu ya? Kapan harus dibayar itu makanya suka rela dari Anda. Mestinya Anda menentukan. Hmm, gitu be. Kalau artinya kita nggak bisa nuntut kan ya, dengan ah, kita tidak ah, ah. memberikan okay. Eh, anu, kapan batasan. saja hmm. bisa saja ditagih besok dan seterusnya. Hmm. hmm, hmm dan hmm. sebaiknya untuk menghindari khilaf pakai batasan. Hmm. hmm, iya, maksudnya ya, mungkin jawab juga gitu. Saya bayar kalau sudah ah, ada. Hmm. Nah, Baik, Tinggal kita nanya kan ada atau belum. Mm, gitu ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari sahabat di ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli sallam barik alihi wa ala Baik Buya dan Umi yang selalu dirahmati Allah. Amin. Amin. Uh, saya hamba Allah di Tegal Buya mau tanya, jika ada keluarga yang saat kedua orang tua masih hidup keadaannya bahagia, ibadah pun terjaga saat itu. Cuma setelah orang tua meninggal semua, keluarga jadi berantakan sebab kakak ipar perempuan rata-rata tidak sholat wajib Buya. Kakak-kakak pun kalah dengan istrinya dan e, kebetulan kakak tersebut nikahnya setelah orang tua sudah meninggal Bu ya. Mhm. Adik-adik juga salah dalam pergaulan. Apakah dengan demikian orang tua ikut berdosa Bu ya? Bagaimana caranya untuk mendoakan agar orang tua tidak disiksa di akhirat Bu ya? Terima kasih. Anda anak yang baik. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Tanpa henti. Kemudian bawa saudara-saudara kepada kebaikan. Adapun yang terjadi dalam keluarga yang Anda ceritakan itu, subhanallah, itu pelajaran menikah itu jangan asal naudzubillah. Kami ingatkan, kalau engkau punya seorang istri yang tidak sholat, lebih baik segera diselesaikan kisah itu. Karena kalau istri tidak tiba sholat, ya rahmat akan dicabut oleh Allah dari rumah tersebut. Dan jangan ragu-ragu. Karena kalau sudah tidak sholat, na'udzubillah, kehinaan akan datang di rumah itu. Karena gara-gara orang masih memperkenankan yang demikian tuh. Kadang-kadang istrinya tidak sholat nyantai. Alasannya cinta atau apa dan sebagainya. Maka kami ingatkan, wahai para suami, wahai para adik-adik laki-lakiku, kalau engkau memilih istri harus terbukti dia adalah orang yang ahli sholat, ya, takut kepada Allah, dekat kepada orang tua dan seterusnya itu. Jangan sampai asal. Kalau asal naudzubillah itu membahayakan diri kita, membahayakan keluarga itu semuanya. Nah, ini karena salah salah memilih pasangan menjadikan sebab kehancuran. Adapun orang tua Anda, semoga orang tua Anda tidak termasuk bagian. Mungkin dulu sudah didik, tapi anak-anak yang bandel. Akan tapi jika dari awal orang tua memang tidak pernah mendidik, maka akan dapatkan bagian daripada dosa tersebut. Intinya, orang tua sudah meninggal dunia. Banyaklah memohon ampun kepada Allah dan berupayalah untuk membawa ipar, deketi ipar dengan diskusi, dengan ngobrol dan seterusnya. Kakak sendiri dia, diajak untuk untuk selalu tegas, untuk selalu uh, giat di dalam mengingatkan istrinya. Sehingga dengan demikian Anda akan terbebas dari dosa dan semoga menjadi sebab orang tua Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dijebutkan orang tua waktu masa hidupnya masih terjaga. Terjaga, makanya insya Allah semoga orang tua tidak termasuk dosa ini. Ya, ya. Semoga orang tua tidak termasuk dosa. Baik, ya subhanallah. Kita terima kasih kepada sahabat yang dari Tegal tadi. Itu jawaban dari Buya ya. Dan semoga puas dengan jawaban dari Buya. Artinya terus berusaha untuk berdakwah atau merubah keadaan yang sudah terjadi pada keluarga Anda. Agar semuanya kembali ke jalan yang Allah ridhoi ya. Sehingga itu akan menjadi kiriman pahala bagi orang tua Anda di akhirat. Baik, sel uh, selanjutnya Buya ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina ala Dengan Ozi di Cirebon Buya. Oh ya, ayah saya beli tanah tanah untuk dibangun rumah dan saya membantu dalam pembangunan rumah tersebut Bu ya. Kemudian sebelum meninggal ayah berkata, rumah itu untuk saya tapi jangan dijual. Apakah itu termasuk hibah dan perkataan jangan dijual itu termasuk wasiat Bu ya? E, rumah itu satu-satunya peninggalan Bapak sedangkan saya punya ibu dan saudara tiga Bu ya. Saya khawatir rumah itu termasuk harta waris. Terima kasih Bu ya. Baik, itu perlu kejujuran. Kalau seorang tua dan rumah-rumahnya orang tua lalu mengatakan rumah itu untuk Anda, maka adalah haknya Anda. Cuman berdiri di tanahnya siapa? Tanah yang akan di diwaris. Jadi kita perlu kejujuran. Wasiat itu, hibah itu bisa saja. Hibah itu diberikan begitu saja bi, bisa. Cuman permasalahannya adalah jika tidak ada saksi yang jelas, itu khawatir semua orang mengaku sudah di sudah dihibahkan. Semuanya perlu kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang dihibahkan seharusnya ada hitam di atas putih ya, disaksikan oleh saudaranya agar tidak terjadi permasalahan setelah meninggal dunia nanti. Nah, e, sekarang kalau memang itu betul Anda perlu jujur, memang itu dihibahkan adalah ada dihibahkan. Cuma karena posisinya di rumah tanah siapa? Tanah yang diwaris, kecuali tanahnya juga diberikan kepada Anda, bereslah. Bereslah semuanya itu akan milik Anda. Cuman gini loh, orang tua yang menghibahkan dengan cara yang tidak adil hukumnya haram. Akan tapi tetap jatuh sah. Misalnya ada seorang seorang bapak punya anak dua Anak yang paling disayang dikasih tanah satu hektar. Anak yang biasa tidak disayang 100 meter. Ya sah semuanya hibah itu semuanya. Kan tapi ketahuilah bahwa dosa karena telah berbuat tidak adil Allah alam bisawab. Baik, bismillah. Uh, eh, baik, kita saja membaca memberikan kesempatan satu penanya lagi melalui via telepon Bu ya di 02313367538. Kita angkat telepon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabih. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Udin Umi. Dengan Bapak Udin, ha? Iya, silakan langsung kepada Bu ya. Ya, langsung saja. Ini kalau untuk ini akan adik saya kan mau menikah. Nah, adik ipar maksudnya adik ipar kan mau yang mau nyusul kan ya, kan ada yang nyusul tuh nyusul calon laki-lakinya tuh mm -hmm. kalau perempuan boleh nggak maksudnya yang nyusul calon lelak mempelai lelakinya tuh perempuan yang perempuan maksudnya kakaknya uh, nyusul kakak. nyusul kemana nyusul ke tempat ke rumahnya waktu per... lelakinya tuh, calon lelakinya. Tuh. Ah, uh, ah, uh, jadi nanti dibawa ke acara begitu. Kan mau akad biasanya kan kalau mau akad nikah kan uh, apa sih yang lelakinya masih di rumah. Mm. Disusul gitu, disusul untuk dijemput maunya. Kan mm. mau kesini. Iya, iya paham. Baik. Baik, baik. Itu boleh nggak tuh? <laughs> Saya pernah anak pernah menolak rezeki itu. Apa? menolak rezeki. Makanya karena pernah di, mau diberi sesuatu sama orang, tetapi anak menolaknya apa itu tidak baik gitu makanya. Baik, <laughs> baik terima kasih. syukur kasih. Baik, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udin langsung dijawab ya pertanyaannya. Wah, kalau masalah nikah Bapak, itu adalah tambahan pemantin lakinya datang sendiri juga naik motor sendiri begitu ngebut naik motor sendiri pakai dandan ke manten di pinggir jalan juga tidak ada masalah jadi masalah jemput jemputan itu ada tidak ada tradisi yang dibuat di sini ada pun yang menjemput biarpun perempuan juga gak apa-apa asalkan tidak terjadi berduaan bukan bonceng boncengan Misalnya seorang perempuan ya, eh, yang menjemput perempuan tapi pakai rombongan. Ya nggak apa-apa menjemput. Duduknya pun pisah nanti dua dempet-dempetan begitu. Mm-hmm. Itu nggak apa-apa, itu tambahan, Pak. Tidak ada tidak masuk bagian akad nikah sah tidak sahnya. Cuman kalau sendiri jemput, ya jemput pakai motor, berduaan, <laughs> jalan mengantin sama ini nggak benar yang begitu karena itu pelanggaran, bukan ya. pelanggaran bukan apa. Jadi nggak apa-apa siapa yang jemput. Tetangga pun yang jemput juga boleh kok. Mm-hmm. <laughs> Baik, ya. Masalah jemput pakai motor Bu ya, kemarin uh, sempat Umi membaca satu tulisan gitu Bu ya dia menjelaskan tentang masalah kholwa uh, kan uh, Bu ya sendiri menjelaskan sangat tegas kalau masalah kayak minta maaf wanita yang naik tukang ojek ya Bu ya. ya Naik ojek itu sendiri kan ya apa namanya ada ada ada kemaksiatan di situ karena laki-laki dan perempuan posisinya sangat dempet padahal bukan mahram kan Bu ya Tapi kalau di dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa itu tidak termasuk sebagai satu khulwa karena yang namanya orang naik motor itu kan dilihat oleh umum kan begitu Bu ya hmm. Jadi artinya tidak menimbulkan fitnah begitu Bu ya Nah itu ya. bagaimana Bu ya Kita kan bedakan antara khulwah dengan ikhtilat. Hmm. itu berduaan hmm. di kamar di mobil itu kholwah. Kita hmm. tidak bicara kholwah di situ. Hmm. Adalah masalah ikhtilat. Ikhtilat itu boleh bercampur laki dengan perempuan itu boleh hmm. jika penuhi lima syarat. Hmm. Itu bukan masalah kholwah. Kalau kita masalah kholwah salah. salah iya. Memang ya. itu bukan kholwah. Hmm. Mm-hmm. Mau kelihatan depan orang kok. Depan orang. Mm-hmm. Akan tapi ikhtilat itu yang diperkenankan adalah satu, mm-hmm. sama-sama menutup aurat. Yang kedua, sama-sama matanya menjaga. Yang ketiga, tempat yang mulia. Yang keempat yang dibicarakan baik. baik. Yang kelima tidak dempet-dempetan dia melanggar yang dempetan ini loh coba coba <laughs> boleh kok istri coba <laughs> kalau anda normal yeah. istrimu ditempelin sama pundaknya seorang laki-laki rela atau tidak Ya, terima, Jadi ini yang permasalahannya makanya ilmu itu harus dibahas detail. Mm -hmm. Tidak boleh sepotong-potong. Ini kita bicara kholwa, eh, ikhtilat, mm -hmm. ini bicara khol, kholwa. Ujung-ujung kita bicara roti ada ngomong pisang, nggak nyambung begitu lah. Jadi harus <laughs> jelaskan Baik, ya. semuanya ya. harus ada bagiannya masing-masing. Betul ya, kalau kholwa tidak, masuk kholwa, akan tapi ikhtilat yang haram karena dempet dempetan ya. Sekarang naik ojek kecuali ojeknya jauh ujung sama ujung. <laughs> Nah, ya, kan? ketemu ya. Bahkan becak lebih terhormat dalam hal ini. Jujur Masih becak lebih ter ya, karena terhormat. tidak tempel, Atau tidak becak model, atau ojek modern di sampingnya itu. <laughs> Ah, atau yang di depannya itu biasanya ah, dia jadi, pakai ya, jadi, jadi kalau, kalau nempel itu sudah urusan jelas. Jujur tuh. Anda laki-laki normal ketemu perempuan normal, sentuhan itu, itu apa yang terjadi? <laughs> Pasti ada. Jangan jangan jangan. jangan. Ya. Kita harus jujur dalam membedakan nilai sebuah hukum itu. Baik, Kemudian ya. bagaimana orang pekerjaannya ojek? Ya semoga Allah memberinya rezeki banyak sampai tidak perlu ngecek lagi. Kan selesai kita ya, doain ya. yang baik, baik tanpa harus kita caci dan kita celak. Baik Bu ya. Terus selanjutnya Bu ya tentang pertanyaan kedua Bu ya tentang masalah menolak rezeki itu gimana Bu ya? Menolak rezeki itu Ada orang diberi itu boleh menolak jika di situ ada minnah. Misalnya apa? Rasa tidak nyaman kayak semacam terendahkan. Mm-hmm. Akan tapi tidak ada minnah, tidak ada masa, tidak ada pemberian yang merendahkan dari guru dan orang tua. Mungkin Anda dikasih seorang sahabat merasa tidak nyaman. Saya teringat seorang penjual rujak. Saya memberi uang, saya tidak mau mengembali uang kembaliannya. Dia merasa tersinggung ya. Saya saya cari uang dengan cara yang benar. Saya tidak mau saya tidak mau di dikasih sayang, dikasihani semacam ini. Jadi kalau kita menolak pemberian orang, itu suatu sifat yang mulia namanya, izzah. Mm-hmm. Ada sifat yang mulia, tidak mudah menerima pember, berlian. Kalau orang sudah, jadi tidak gampang diberi. Orang-orang mulia. Coba ini. Kadang-kadang orang dikasih itu merasa terendah, terendahkan. Sehingga berhak seseorang menolak sesuatu yang ada minnah. Minnah itu ada merasa tidak nyaman di saat diberi, semacam merasa direndahkan. Itu. Maka itu tidak bukan sesuatu bahkan sifat mulia itu. Sifat mulia. Akan tapi jika ada orang memberikan hadiah yang terlihat di dalam hati yang makna kecintaan, -hmm. yang tidak ada perendahan maka hendaknya diterima. diterima Nabi menerima ya? Allah itu ya. dikira Allah qabil tuh. Nah, mm-hmm. kalau orang memberikan uh, uh kaki kambing pun akan diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. <laughs> Dan jika orang sudah bisa membiasakan untuk tidak mudah menerima pemberian, mm -hmm. maka tidak akan dia menjadi peminta-minta. Sekarang mm -hmm. ada mm-hmm. penyakit yang dahsyat yaitu meminta-minta. Kalau peminta-minta dikasih pasti mah mau, mau sifat busuk. Jadi itu mm-hmm. anda yang anda lakukan jika pada tempatnya ada satu sifat yang sangat mulia. Iya, yeah, yeah, baik. Baik. Baik. Baik, Bias Manallah, terima kasih di atas jawabannya. Baik, satu pertanyaan Mohon maaf, Pak, pemberian misalnya. Mm -mm. Ada seorang kaya. Hah? Anda jajar di pinggir jalan, lalu Anda kasih duit 100 ribu, 100 ribu, kira-kira? Enak atau tidak? Ya, enak atau tidak? Enggak, enggak Tidak enak, ya gitu loh. Karena Anda ada Baik. Tidak semua pemberian itu ternyata mulia. Mulia Bu ya. Ah, baik, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas uh, jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Bu ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Muhammad Zainuddin di Semenep Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli salam barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Semoga Bu ya dan Umi selalu dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Uh, Bu ya, ini maaf pertanyaan di luar tema. Bu ya, kami mohon fatwanya. Siapa presiden yang harus kami pilih di Indonesia Raya ini Baik, Bu ya? tunggu, tunggu waktunya. Sekarang belum jelas. Tunggu waktunya. <laughs> Iya. Karena orang baik kalau yang mengangkat yang musung partai tidak baik pun jadi tidak baik. Itu ya. Hmm. Oh. Jadi jadi menunggu waktunya nanti kita masih menunggu. Nanti akan ada waktu, mm, waktu yang nah, lebih. Nah, insya Allah, karena kita tidak akan jadi fitnah. Mm-mm. Kita tahu mempromosikan seseorang ternyata nanti diusung oleh partai yang tidak baik, Mm-mm. maka akan menjadi tidak baik juga pada akhirnya. Mm-mm. Nanti bu ya, kalau sudah waktunya insya Allah akan diberi kabar dan <laughs> semuanya baik. Semuanya terima kasih bu ya atas jawaban jawabannya dan uh, sudah wajib untuk mengakhiri karena sudah waktu sudah sudah sudah sudah sudah habis bu ya dan kita um, agar lebih barokah kita tutup dengan doa bu ya. Semoga Allah Subhanahu Subhanahu wa taala menjaga hati kita semuanya, menjaga mata kita, menjaga hmm. telinga kita sehingga selamat hmm. nanti. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mudah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perilaku kita. Amin. Jangan sampai nanti kita dikagetkan di saat dihisab karena perilaku kita jelek. Amin. Dan semoga Allah mengampuni kita semua di dunia ini, mengampuni orang tua tua kita semuanya. Mengampuni kita semua yang bergabung di acara ini dan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Selamat kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين Baik, baik, terima kasih Bu ya, atas uh, penjelasannya dan juga atas jawaban-jawaban atas semua pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh sahabatku semua dan sahabatku. Terima kasih juga karena Anda sudah bergabung bersama kami. Semoga dan juga ber, uh, selama satu jam Eh, satu setelah satu jam setengah ini ya semoga kebersamaan kita ini menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menja yang ada nilainya kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat kami muliakan Allah, Uh, ini tadi sudah penjelasan atau pembahas pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu apa-apa saja yang akan dipertanyakan kelak di penghisaban ya. Mari kita jaga mata, kita jaga telinga ya dan agar itu bisa menjaga hati kita dan menjaga tingkah laku kita, menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela ya sahabat ya. Kita tutup jendela-jendela kemaksiatan, kita buka lebar-lebar untuk kebaikan ya. Karena yang dilihat yang sesuatu yang dilihat uh, eh, apa sesuatu yang baik yang kita lihat, sesuatu yang baik yang kita dengar akan menjadikan hati kita bersih. Begitu juga sesuatu yang kotor yang kita lihat dan kita dengar akan menjadikan hati kita kotor dan jika sudah hati kotor, maka perilaku kita pun akan terbawa dan ucapan kita pun akan keluarlah ucapan yang tidak Allah ridhoi. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih. Uh, saling mendoakan selalu sahabat dalam kebaikan <clears throat> dan dalam ketaatan. Semoga Allah senantiasa menjaga, umum memanjangkan umur kita dalam keberkahan, panjang umur sehat taat ya sahabat ya. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.